Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan masalah meriwayatkan hadis dengan makna. Meriwayatkan hadis dengan makna yang seringnya antum mungkin dengar juga kalau orang seorang ustaz atau syekh ngomong au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana Rasulullah ucapkan itu menunjukkan biasanya ada keraguan atau meriwayatkan dengan makna. Apa maksudnya? Cuman kalau enggak darurat, kalau dia hafal secara nas itu bagus sekali. Jadi enggak perlu pakai au qalan Nabi sallallahu Kalau hafal secara nas, secara dalilnya tepat gitu ya. Tapi kalau merasa ragu, dia misalkan mengucapkan eh, innamal a'malu binniyah misalkan. Karena riwayatnya ada niat dan niat. Nah, kalau dia tuh ragu atau misalnya, eh, maka dia mengucapkan au qalan Nabi sallallahu apa maksudnya ya? Itu diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna. Paham ya? Hadis yang mana ini? Semua hadis. Bahkan hadis qudsi boleh enggak? Meriwayatkan dengan makna? Boleh enggak hadis qudsi? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Boleh enggak meriwayatkan dengan makna? <laughs> Wallah alam. Boleh enggak hadis qudsi? Boleh juga karena bukan Al-Qur'an. Paham ya? Ingat ingat ada Al-Qur'an, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Tiga ini beda atau sama? Beda. Kalau Al-Quran harus meriwayatkan secara apa? Lafzan wa ma'nan. Enggak boleh diubah-ubah. Antum enggak boleh bikin sendiri misalkan dzalika dzalika la raiba fi antum dzalika la syakka fi diganti gitu enggak boleh. Apa kama qala Allah taala enggak boleh. Harus persis kalau berdalilkan Al-Quran. Paham ya? Nah kalau dzalika ya dzalika enggak boleh tilka. Apa maksudnya? Kalau misalkan hadza ya hadza. Seperti itu kalau Al-Qur'an ya. Nah Al-Qur'an itu harus meriwayatkan lafzan wa ma'nan. Paham ya? Karena Al-Qur'an itu adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala apa lafdzan wa ma'nan. Kemudian hadis qudsi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala apanya dan apanya? Atau apanya saja? Makna dunia lafdzan. Eh? Hadis qudsi. eh mana makna dunia lafdzan. makna dunia lafdzan. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah. Apa maksudnya ya? Tapi kalau hadis nabawi yang kita sering kita baca itu, apanya itu? Lafzan wa makna dari Rasulullah SAW. Cuman semuanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mahfum bedanya. Nah, nah kita diperbolehkan meriwayatkan dengan makna kalau hadis nabawi dan hadis kusi. Kalau Al-Quran harus sama persis, harus sama persis ya. Enggak boleh bikin sendiri. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Riwayatul hadis makna, meriwayatkan hadis dengan makna. Ta'rifuha hukmuha. Pengertiannya, definisinya, dan hukumnya. Riwayatul hadis bil makna. meriwayatkan hadis dengan makna naqluhu bil lafdin ghairi lafdil marwi anhu. Artinya apa sih maknanya itu? Meriwayatkan hadis dengan makna. Makna daripada meriwayatkan hadis dengan makna adalah nakluhu bil lafdin ghairi lafdil marwi anhu. Menukilkan hadis dengan lafaz yang bukan lafaz yang telah diriwayatkan. Paham ya? Maksudnya menukilkan hadis dengan sebuah lafadz yang lafadz tersebut bukan lafadz yang telah diriwayatkan oleh seorang perawi. Maksudnya dengan lafadz yang lain. Idza jalasa ahadukum dia ganti idza ada, Boleh enggak? Boleh semakna. Mahum insyaallah ya, seperti itu. Nah, Cuman kalau ragu ya nanti akan beliau sebutkan au kama Nabiu Nabi sallallahu Mahum? Seperti itu caranya kalau ragu. Tapi kalau dalam Al-Qur'an boleh enggak au kama Allah taala fi kitabil karim itu? Enggak boleh. Yang boleh di awal. Kama qala Allah taala fi kitabihil karim. Innama apa? Auladukum ila akhir ayat. Itu enggak masalah, tapi di awal. Tapi kalau di akhir nanti bacanya misalkan ragu-ragu baca ayat kemudian eh, alif lam mim, dzalikal kitabul la syakka fi. Misalkan diganti la syakka fi. Kamu kau kama qala Allah taala, boleh enggak gitu? Enggak boleh. Paham belum? Tapi kalau di awal enggak masalah untuk berdalilkan kan kama qala Allah taala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum naro. Karena kita ngandalkan yang pertama tadi. Sebagaimana firman Allah taala dalam Al-Qur'an Karim, antum sebutkan firmannya. Tapi kalau antum ragu kemudian di akhir antum sebutkan gitu enggak boleh. Alif lam mim dzalikal kitabu la syakka fihi misalkan pakai la syakka. Artinya sama dengan la raiba. Cuman kan Al-Qur'an ini enggak sembarangan. Paham ya? Dia berdalil tapi bacanya la syakka fihi gitu. Keliru enggak? keliru. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya meriwayatkan hadis dengan makna itu maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang perawi atau seorang yang menyampaikan hadis itu menyampaikan hadis bukan dengan lafaz yang diriwayatkan oleh perawi. Lafaz yang lain dengan semakna. nah Wala tajuzu illa bisyurutin thalathah. Tidak diperbolehkan kecuali dengan tiga syarat. Antakuna Hmm, antakuna min arifin makna Muncul periwayatan hadis dengan makna tersebut hendaknya terjadi dari orang yang tahu maknanya. Jadi antum boleh meriwayatkan hadis dengan makna tapi tahu maknanya. <coughs> Seperti qa'ada maknanya jalasan tadi ya. Antum kan tahu maknanya, itu boleh. Idza qa'ada ahadukum sama artinya dengan idza jalasa ahadukum. Cuma lebih baiknya kalau di akhir hadis antum mengucapkan au kama qala an-nabi sallallahu seperti itu. Min haitsul lughah tahu dari sisi bahasa Arabnya. Wa min haitsul muradil marwi anhu dan tahu dari sisi apa? Apa yang diriwayatkan oleh Nah, seorang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, syarat yang pertama hendaknya apa? Munculnya periwayatan hadis dengan makna tersebut dari orang yang tahu maknanya secara bahasa Arab dan juga secara apa yang diinginkan oleh seorang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, yang kedua, antadu'wad darurah ilaiha. Kalau darurat. Maksudnya bagaimana? Kalau tahu kalau hafal hadisnya nas ya lebih bagus disebutkan secara nas. Paham ya? Tapi kalau enggak tahu Ya, ya, baru boleh dengan semakna. Apa maksudnya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Disebutkan di sini barakallahu fikum bi an yakuna rawi nasiyan lil abdil hadis hafizan lil makna. Contohnya, seorang perawi dia lupa lafaz hadisnya tapi hafal maknanya gitu loh. Seringnya seperti ini ya. Seringnya seperti ini kan? Antum misalkan hafal maknanya tahu, maknanya hafal, cuman lafaznya lupa. Nah, antum akhirnya merancang atau menyusun kalimat atau kata yang sama semakna hadis tersebut. Nanti seperti itu antum sebutkan di akhir hadis au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini pentingnya biar nanti suatu ketika antum misalkan eh, muhadharah atau khutbah atau yang semisal kok lupa, tapi maknanya ingat, nanti antum bisa nyebutkan secara makna. Tapi langsung au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ayat enggak boleh ya. Ayat kalau lupa dah berhenti udah diam aja itu. Paham ya? Khutbah lupa ayatnya ya berhenti gitu. Paham ya? Enggak boleh kama kalau Allah taala gitu enggak boleh. Maksudnya ya, jadi upayakan Al-Qur'an dihafal semaksimal mungkin dimungkinkan. Tapi kalau hadis masih bisa. Masih bisa diriwayatkan dengan makna. Na barakallahu fikum. Fa in kana dzakiran lil lafzi lam yajuz taghyiruhu. Perhatian baik-baik. Kalau dia hafal ingat lafadznya, enggak boleh mengubahnya. Kalau lafadz ingat, kalau dia tuh ingat lafadznya, ya sebutin lafadznya. Idza jalasa ahadukum ya idza jalasa ahadukum jangan idza qa'ada. Paham maksudnya? Nah, walaupun aslinya tetap boleh selama apa? Selama nanti dia menyandarkan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Illa an tad'u hajah ila ifhamil mukhatab ya kan? Kecuali kalau apa? Kecuali kalau memang dibutuhkan untuk memahamkan mukhatab orang yang diajak bicara dengan bahasanya. Sekarang bahasa kita apa? Secara global bahasa nasionalnya apa? Indonesia. Nah, terkadang kita meriwayatkan dengan Indonesia. Paham ya? Semua amalan tergantung dengan niatnya. Sebagaimana yang ada dalam hadis Umar Khattab muttafaqun alaih misalkan. Itu bahasa Indonesia itu kan? Tapi dengan semakna. Paham ya? Nah, seperti itu boleh ya kalau untuk biar mukhatab yang diajak bicara itu paham karena mungkin belum tentu orang itu paham ketika antum dakwah di masyarakat orang awam, enggak tahu bahasa Arab antum langsung pakai bahasa Arab, innamal a'malu binniyat. Paham, Pak? Enggak paham dia. Pokoknya ini Pak, ini hadisnya seperti ini. Eh, kalau kami nggak bisa terjemahkan pak, misalkan jangan terjemahkan, terjemahkan kalau fikum karena boleh meriwayatkan dengan maknanya tadi selama tidak berseberangan dengan lafadz aslinya dan maknanya tidak nah barakallahu fikum berseberangan. Nah barakallahu fikum seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan baik-baik. Yang ketiga yang terakhir perhatikan, Allah ya yakuna lafdzu muta'abbidan bihi. Syaratnya boleh diriwayatkan dengan makna itu, syaratnya lafaz tersebut bukan lafaz yang dipakai untuk ibadah dengannya seperti lapat-lapat zikir, zikir salat, itu enggak boleh digonta-ganti itu, harus sana. Subhanallah, a'la, subhan a'la. Kalau lapat yang antum pakai itu ya itu gitu loh. Enggak boleh diubah dengan makna-makna yang lain. Misalkan antum lafaz salat, eh, takbiratul haram apa lapatnya. Allahu akbar. Nah, seperti itu sudah. Jangan Allah Maha besar misalkan. Paham ya? Karena ini lapat dipakai untuk ibadah enggak sembarangan. Nah itu pendapat yang kuat seperti itu ya. Nah barakallahu fikum walaupun di sana ada pendapat yang nyeleneh itu ada. Nah, seperti pendapatnya yang dinukilkan dari eh, Imam Abu Hanifah dan semisalnya boleh dengan bahasa yang lainnya boleh. Allah Maha Besar itu boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu biasanya ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi. Nah, oleh karena itu kalau di dalam salat ya upayakan berdoa pun pakai bahasa Arab. Nah, ka'alfadhil adhkar wa nahwiha seperti lafaz-lafaz zikir dan yang semisalnya wa idza rawahu bil ma'na falyati bima yus'ir. bidzalika fayaqul akbal hadis kalau seandainya dia menyampaikan hadis dengan semakna, masalah lafaz-lafaz zikir, maka hendaknya dia mendatangkan dengan apa, apa? Dengan sesuatu yang mengesankan bahwasanya itu dengan semak dengan makna. Kemudian dia hendaknya mengatakan akbal hadis, akhir hadisnya. Paham ya? Akhir hadis setelah selesai baca hadis yang semakna tadi, au kama qala. Ini. Au kama qala. Ini penting ya. Atau sebagaimana yang Rasulullah ucapkan. Au nahwa atau yang semisalnya. Karena fi hadis Anas radhiyallahu anhu, fi kisatil A'rabi alladzi bala fil masjid perhatikan sebagaimana atau seperti di hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kisahnya seorang badui yang kencing di masjid orang badui kencing di masjid qala summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu setelah selesai kencing kemudian Rasulullah memanggil badui tadi mengatakan inna hadhil masajida la tasluh li syai'in min hadzal baul wal qadr sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak, tidak pantas untuk sesuatu yang seperti ini. Maksudnya itu sesuatu yang jelek seperti air kencing atau kotoran. Inna hiya li dzikrillah azza wa jal wassalah. Hanya saja masjid ini dibangun untuk berpikir kepada Allah taala dan untuk solat, wa qiraatul Qur'an dan untuk baca Al-Qur'an. Paham ya? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan penyantum antum? Enggak ada. Ada kan? Eh, nah, ada enggak sebut penyantum? Ada juga ya? Ayo. Wa wa kama fi hadits Muawiyah ibn al-Hakam. Sebagaimana di dalam hadisnya Muawiyah bin Hakam juga, waqad takallama fi shalah la yadri. Dan sungguh waktu itu katanya <clears throat> berbicara di dalam salat dalam keadaan dia enggak tahu. Paham ya? Salat ngomong dia, ngobrol. Eh, kisah sedikit misalkan. Rapatkan safnya. Salat dia padahal. Nah, barakallahu fiik. Pernah dengar kisah itu ya? Makmum dan imamnya batal semua pernah dengar kan kisahnya? Nah, alam kisahnya dari mana? Cuman dulu pernah dengar juga di Damat dikisahkan juga. Jadi imam sama makmumnya, makmumnya tiga orang, dua orang sama imamnya batal semua. makmumnya Karena makmumnya ngobrol. makmumnya Nah, barakallahu fikum, saya satu bilang, nggak usah, jangan ini sholat ini nggak boleh ngobrol. Kemudian imamnya ingatkan juga, kalau sholat nggak boleh ngobrol. makmumnya Akhirnya batal semua. makmumnya Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu ilmunya tadi, Allah musta'an. Kita lihat ini. Nah, jadi waktu itu eh, berbicara di dalam salat dalam keadaan dia enggak tahu. Falamma sallan Nabi sallallahu alaihi kemudian tatkala na barakallahu fikum Rasulullah sudah selesai solat berkata pada orang tersebut inna hadis solat. la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya solat ini enggak pantas untuk apa? Untuk sesuatu yang lain dari ucapan manusia. Karena solat ini untuk apa? Tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Au kama qala sallallahu alaihi atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Jadi seperti itu caranya ya. Meriwayatkan dengan makna enggak masalah, tapi kalau antum ragu dengan apa lafaz di akhir hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.